Poin pertama yang disebutkan tadi ialah khawarij di zaman sekarang ini umumnya penakut hanya menyerang dari jauh <clears throat> tidak langsung front di depan dengan dua sisi yang disebutkan tadi itu disebutkan dalam sebuah kitab berjudul Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah halaman 190 dan setelahnya poin yang kedua yang membedakan antara Khawarij zaman dahulu dengan zaman sekarang terkait dengan masalah takfir pemahaman mereka yang mengkafirkan kaum muslimin. Kalau Khawarij pada masa lalu dan dia ma'ruf disebutkan dalam buku-buku akidah para ulama kita, Khawarij pada masa lalu mengkafirkan pelaku dosa besar. Murtakibul kebira Yang dikafirkan adalah pelaku dosa besar atau yang lebih parah daripada itu. Adapun khawarij di zaman sekarang ini yang pemahamannya banyak disebarkan oleh Said Kutub mereka memiliki pemahaman yang hulu ekstrim di dalam mengkafirkan orang lain bahkan mengkafirkan siapa saja yang mentaati penguasa walaupun dalam satu perkara juz'iyah, satu perkara parsial dari agama ini dikatakan kafir. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam kitab beliau Az-Zari'ah ila bayani maqasidi kitab syariah di juz yang pertama halaman 111 dan setelahnya. Beliau mengatakan fal khawarij ma wasala bihimul hulu ila hadhihi darajah. Orang-orang khawarij pada masa lalu eh, sikap hulu mereka tidak sampai pada tingkatan sekarang ini. Fa'indahumul kabirah yallati tukhriju min dairatil Islam. Menurut khawarij pada masa lalu, hanya dosa besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Amma saghirah fala tukhrij indahum walau asharatil maas. Adapun dosa-dosa kecil menurut mereka khawarij pada masa lalu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam walaupun dia mengerjakan puluhan maksiat dosa kecil. Itu dulu Kata beliau hafizahullah lakin Inda Sayyid Qutub Lau ata'a fi ayyi juz'iyatin Yukhriju min dairatil islami tamama Yakni takfir la nafira lahu Adapun menurut pemahaman Sayyid Qutub Tokoh sentral kaum khawarij dalam pemahaman takfir saya tutup meyakini kalau ada seseorang yang mentaati penguasanya dalam satu satu e, bentuk parsial pun, satu amal juz'iyah sedikit pun, itu sudah bisa mengeluarkan dia dari Islam. Yakni pemahaman takfir tiada dua. Ini kaum khawarij di zaman sekarang lebih ekstrim di dalam mengkafirkan kaum muslimin dibandingkan dengan zaman dahulu kala. Adapun pengikut-pengikut mereka sekarang ini mengingkari. Tidak mungkin Said Qutb punya pemahaman demikian. Masa mengkafirkan seperti itu? Padahal buku-buku dia penuh dengan pemahaman takdir yang semacam ini. Disebutkan rujukannya tafsir Wilalul Quran juz yang ketiga halaman 1000 198. Mengkafirkan siapa saja yang mentaati penguasa muslim dalam satu juz'iyah, satu pasial dari agama ini. Perkara-perkara juz'i pada agama ini. Sangat mengerikan. Perbedaan yang lain antara khawarij pada masa lalu dan zaman sekarang ini kalau orang-orang Khawarij pada masa lalu mereka menyimpang hanya dalam satu bab yaitu mengkafirkan pelaku dosa besar saja. Dalam bab-bab yang lainnya mereka seperti salafus saleh di atas manhaj Al-Qur'an, manhaj sunnah dan para salaf. Di dalam perkara asbab sifat mereka sesuai dengan salaf dalam perkara amalia ibadah mereka tidak ada unsur syirik Adapun khawarij pada zaman sekarang ini tidak hanya semata-mata takfir mengkafirkan kaum muslimin tetapi juga terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan akidah yang lain, penyimpangan-penyimpangan manhaj yang lain. Itu juga diutarakan oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam bukunya Az-Zari'ah juz yang pertama halaman 107. Beliau mengatakan waqulna kami katakan kata Syekh Rabi. Innal khawarij al-awail alladzina qatalahum Ali radhiyallahu an wa amara Rasul alaihi salatu wasallam biqatlihim lam yakun indahum ta'tilun fil asma'i was sifat فهم في باب الأسماء والصفات على منهج السلف وعلى منهج الصحابة وعلى منهج القرآن وكذلك ما كانوا يعبدون القبور فهم في توحيد العبادة وفي مفهوم لا إله إلا الله على منهج السلف وعلى ما جاء به القران أرى orang-orang خوارج pertama dulu yang diperangi yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan diperintahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh tidak ada pada mereka pemahaman ta'til menolak nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Khawarij pada masa lalu dalam bab asma dan sifat di atas manhaj salaf, di atas manhaj sahabat, di atas manhajul Quran. Begitu pula mereka khawar pada masa lalu tidak menyembah kuburan. Mereka dalam bab tauhidul ibadah dan dalam memahami la ilaha illallah di atas manhaj salaf dan seperti yang dibawa diajarkan Al-Qur'an. Ringkasnya kata beliau wahum aqallun hirafan min haula. Khawarij pada masa dulu lebih sedikit penyimpangannya dibandingkan dengan khawarij zaman sekarang ini. Fahaulai indahum inhirafun aqaidi wanhirafun manhaji wanhirafatun kathirah. Khawarij di zaman sekarang ini memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah, memiliki penyimpangan-penyimpangan manhaj, dan memiliki penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Gerakan Ikhwanul Muslimin yang juga merupakan Gerakan yang memiliki pemahaman khawarij dikarenakan tokoh mereka yang paling utama adalah Hasan al-Banna dan Said Qutb. Tokoh mereka sendiri memiliki ritual-ritual kuburiyah, pendewa kuburan. Punya pemahaman hasafiyah, tasawuf kebatinan yang ekstrim. Barakallahu fikum. Mereka di dalam perkara asma dan sifat mufawwidhah, ahlu tafwidh menyerahkan makna ayat-ayat tentang sifat kepada Allah Azza wa Mereka tidak tahu maknanya sama sekali. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya prinsip mufawwidah ahlu tafwid itu merupakan pendapat ahlul bid'ah yang paling jelek, yang paling sesat Sebab konsekuensinya membutuhkan Allah Azza wa Jal, membutuhkan eh, Rasulullah SAW, membutuhkan salafun salaf dan para ulama yang lainnya. Mereka penyimpangannya sangat banyak, lebih banyak dibandingkan dengan khawarij pada masa lalu. Masya Allah. Perbedaan yang berikutnya. Yang ke? Hah? Perbedaan yang keempat khawarij di zaman sekarang ini. Di samping mereka khawarij, mereka juga terjatuh di dalam pemahaman murjiah ekstrim. Itu disampaikan dengan tegas juga oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab beliau Az-Zari'ah ila bayani maqasid kitab syariah di juz yang pertama halaman 96 saya bawa kitabnya ya, tebel. Juz satu ini. Ya. Empat jilid semuanya. Kata beliau, Habibahullah summa haula yadhummuna ila muskilatil khawarij muskilatal irja'il ghali. Kemudian mereka ini khawarij zaman sekarang ini di samping memiliki muskilah khawarij mereka juga menggabungkan muskilah murjiah ekstrim menjelaskan faruusul bid'ah wa dhalal alladzina 'indahum kufriyatun kubra yudafi'una 'anhum tokoh-tokoh bid'ah tokoh-tokoh penyesat umat yang memiliki kekufuran besar justru dibela oleh khawarij zaman sekarang walau sapul anbiya walau sapu sahabat walau kafaruhum walau walau fahum muqaddasuna indahum walaupun tokoh-tokoh bid'ah tadi mencela para nabi atau mencela para sahabat bahkan mengkafirkan para sahabat walaupun dan walaupun tokoh-tokoh bid'ah tadi dimuliakan disucikan oleh kaum khawarij namanya beliau mengisyaratkan kepada pemahaman Syekh Kutub yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang mengerikan yang disebutkan tadi itu. Syed Kutub itu dielulukan oleh kaum khawarij yang moderat ataupun yang ekstrim. Saya mendapatkan kiriman gambar via WhatsApp salah satu prajurit Daesh, prajurit Daulah Irak Syam, ISIS dari di sana menggunakan pakaian lengkap loreng-loreng loreng kalau sini ke angkatan darat menggunakan imamahnya berlihya senapan laras panjang di sebelah dia kemudian dia menelaah sebuah kitab dilihat sampulnya ternyata yang dia baca tafsir fi Quran karya yang keras karya Sayyid Qutub. Yang dia kaji, yang dia telah tafsir fi bilalil Quran karya Sayyid Qutub. Padahal Sayyid Qutub ini azakumullah ditulis beberapa kitab oleh Syekh Rabi bin Hadi. Memiliki pemahaman-pemahaman yang sangat mengerikan. Meyakini Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah punya pemahaman wihdatul wujud Manunggalin kaulah kusti mencela para sahabat mencelakakan para anbiya wal mursalin. Ini yang digambarkan sama beliau memiliki kekufuran yang besar. Saya tutup. Itu dimuliakan oleh khawarij zaman sekarang ini. Sehingga dikatakan sama beliau, orang-orang khawarij di zaman sekarang ini di samping punya pemahaman khawarij, mereka juga punya pemahaman murjiah yang ekstrim dalam bentuk membela tokoh-tokoh bid'ah, membela tokoh-tokoh penyesat umat yang memiliki berbagai macam pemahaman-pemahaman kufur yang mengerikan. Walaupun mencela para nabi, walaupun mencela para sahabat, walaupun mengkafirkan para sahabat, walaupun dan walaupun disucikan dan dihormati oleh kaum khawarij zaman sekarang ini. Syekh Rabi mengatakan lagi selain itu. Al-Murji'ul holi. Yara huruba huruba. Wala yutabbiqu ala al-muznibi al wa'id. wa hadha balalun mubin. Sekte murjiah yang ekstrem itu melihat sebuah dosa adalah dosa. Tahu ini dosa adalah dosa. Tetapi mereka tidak menerapkan dalil-dalil ancaman kepada orang yang berbuat dosa. Ini merupakan kesesatan yang nyata. Jadi ketika ada orang yang berbuat dosa, tahu itu berbuat dosa. Tetapi nas-nas yang mengancam orang-orang yang berbuat maksiat tidak diterapkan kepada mereka. Ya dia masih utuh imannya, tidak ada pengaruhnya. Ini kesesatan yang nyata kata beliau. Walakin kata beliau. Walakin adallu minhum haula'il ladzina yarawna ahla wihdatil wujud wa man yasubbul anbiya was sahaba ila akhirih mujaddidin wa khairan indahum min sunnah tetapi yang lebih sesat lagi daripada murjiah ekstrim itu ialah orang-orang khawarij ini yang punya pandangan bahwasanya orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud manunggalin Gusti Kawula Orang yang mencela para nabi, orang yang mencela para sahabat dikatakan sebagai pembaharu. Yang dilakukan saya kutip. Oleh mereka dikatakan sebagai tokoh pembaharu, tokoh reformis, pejuang Islam. Dan Majmu' Kutub sa'il nah, Syekh Rabi ditanya tentang masalah itu mengatakan na'am huwa mujaddid lakinnahu mujaddidul balal ya saya kutub seorang pembaharu tadi pembaharu kesesatan ini aku agungkan oleh mereka dikatakan sebagai wujud sehingga dari sini kata beliau orang-orang khawar di zaman sekarang ini di samping punya pemahaman takfir mengkafirkan penguasa muslim yang baik, mengkafirkan muslimin mengharapkan darah mereka di sisi yang lain mereka punya pemahaman murjiah yang sangat ekstrim membela tokoh-tokoh bid'ah penyesat umat yang memiliki kekufuran-kekufuran yang mengerikan. Dari sini khonafina azakumullah muncullah perbedaan yang kelima. Itu yang terakhir sebatas pengetahuan saya. Kebidahan-kebidahan besar bahkan kemukaran kemukaran besar di mata khawarij di zaman sekarang ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan pembahasan al-hakimiyah. Al-hakimiyah tidak ada hakim kecuali Allah di pemahaman mereka Allah. <clears throat> nah, yang mereka miliki adalah hakimiyah, hakimiyah, hakimiyah. Kalau orang sudah meyakini tidak ada hakim kecuali Allah, berhukum dengan hukum Allah, kelas orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang segala-galanya. Walaupun dia punya kesyirikan, walaupun punya kebid'ahan-kebid'ahan besar, walaupun punya kemungkaran-kemungkaran besar, labas. Semuanya labas, nggak ada masalah. Yang penting Anda punya pemahaman, la hakima illallah. Enggak ada hakim kecuali Allah. Ini imbas dari yang sebelumnya tadi. Itu ditegaskan juga oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam buku Beliau Zari'ah juz yang pertama halaman 102 sampai 103. Nah, karena beliau mensyarah kitab Asy-Syariah Al-Ajuri dan ketika pembahasan tentang masalah khawarij beliau bahas panjang tentang masalah khawarij dulu sekarang dulu sekarang Nah, kalau sangat bagus untuk dijadikan sebagai rujukan barakallahu itu. Yang saya bawa juz yang satu dikarenakan pembahasan khawarij di awal-awal kita kitab syariah. Barakallahu fikum. Ini nanti azakumullah perbedaan antara khawarij zaman dahulu dan zaman sekarang ini. Sehingga bukan tambah baik tapi tambah tapi tambah parah. Barakallahu fikum. Ada pun yang sama-sama ya terus berlanjut kalau Khawarij pada masa dahulu kala punya pemahaman takdir, sekarang juga punya pemahaman takdir, tapi lebih ekstrim. Kalau Khawarij pada masa lalu juga mengusung eh, mengusung senjata berjihad melawan penguasa-penguasa muslimin, sekarang juga mengusung senjata. Membawa senjata untuk melawan kaum muslimin. Khawarij pada masa lalu mengkafirkan atau menghalakan darah kaum muslimin, menghalakan harta kaum muslimin, sekarang pun juga demikian mereka melakukan tindakan yang sama. Kalau khawarij pada masa lalu membaiat tokoh-tokoh mereka, membaiat para pejuang-pejuang mereka, di zaman sekarang juga demikian mereka membaiat tokoh-tokoh pergerakan mereka. Dan perlu diketahui, Allah bahwasanya baiat dalam Islam tidak sah kecuali hanya diberikan kepada penguasa tertinggi sebuah negara. Bukan kepada tokoh pengajian, bukan kepada tokoh ke organisasi, bukan kepada tokoh pergerakan, bukan kepada tokoh kelompok dan yang semisalnya. Bayat hanya diberikan kepada penguasa tertinggi di sebuah negara. Kalau di di masing-masing negara, kepala negaranya. Di Indonesia ini presidennya. Antum meyakini mengakui penguasa yang ada adalah penguasa kalian didengarkan dan ditaati tidak boleh diberontak tidak boleh dihujat dan ditaati semua perintahnya dalam perkara yang ma'ruf dalam dalam perkara-perkara yang baik bukan dalam perkara yang mungkar barakallahu fiikum Masya Allah terakhir kita tutup majelis ini dengan pembahasan terkait dengan seruan-seruan jihad yang disampaikan oleh kaum khawarij terutama seruan-seruan jihad yang disampaikan oleh Daesh atau oleh ISIS dikarenakan mereka dengan resmi dengan perang-perangan menyerukan seruan jihad kepada kaum muslimin untuk berangkat ke Irak, berangkat ke Syam, berjihad di sabilillah, bergabung dengan rombongan mereka yang sudah berganti nama dengan Daulah Islamiyah. Hadirin azakumullah perlu dipahami <clears throat> bahwasanya amalan jihad fi sabilillah itu dalam Islam merupakan amal yang paling mulia. Jihad fi sabilillah. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal apa yang paling Allah cintai. Rasul mengatakan as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan birul walidain, berbakti pada orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah merupakan amal yang paling afdal dalam Islam. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan terkait dengan jihad, wazarwatu sanamihi al jihadu fi sabilillah. Dan amal Islam yang paling puncak adalah jihadun fi sabilillah. Sehingga kita tidak mengingkari amalan jihad. Sebab yang namanya jihad yang syar'i itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah Rasulullah SAW dan diamalkan langsung oleh Rasul dan para sahabatnya dan kita ingat. Tapi ingat, al-jihadu lahu dawabit wa syuruk. Jihad itu memiliki ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan. Kalau tidak terpenuhi maka belum ada. Ingat bahasanya, belum ada yang namanya jihad. Di antara ketentuan jihad fisabilillah ialah ayyakunal jihadu tahta rayatil umara jihad itu di bawah bendera penguasa kita, penguasa kaum muslimin. Rasulullah wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan Al imamu junnatun yuqatalu waraihi wa yutaqabih. Imam seorang penguasa itu perisai, tameng, musuh diperangi di belakang tameng tadi. Penguasa dijadikan sebagai tempat bersembunyi dari serangan musuh. Lafat ini diambil faedah oleh para ulama una bahwasanya ketentuan jihad itu harus bersama dengan penguasa muslim tahta rayatil umara di bawah bendera penguasa dan itu dimasukkan oleh para ulama una di dalam pembahasan akidah akidah Islam al jihad al hajj wal jihad madiyan ila as sa'ah ma'al umara abraran kanu aw fujara kan secara makna ucapannya Tahawi rahimahullah dalam akidahnya. Jihad dan berhaji terus berlangsung. Ada sampai hari kiamat nanti bersama dengan para penguasa. Baik penguasa yang adil, penguasa yang baik, atau penguasa yang walim. Itu prinsipnya Ahlul Sunnah, prinsipnya akidah Islam. Tahta rayatil amir. Maka barang siapa yang berjihad di bawah bendera-bendera gelap. Ini bukan bendera penguasa. Maka dikatakan sebagai jihad asofiyah. Termasuk dalam pembahasan jihadnya jahiliyah. Kalau dia terbunuh, terbunuhnya seperti orang-orang jahiliyah. Dan dalam fikih Islam dikenal dengan kitalul fitnah. Perang fitnah. Dalam sebuah hadis Rasul alaihi salatu wassalam bersabda Man qatala tahta rayatin sauda tahta rayatin amiyah yaqtulu ila asabah wa yad'u ila asabah faqatluhu jahiliyah atau kama qala Rasulullah alaihi salatu wassalam barang siapa kata Rasul Barang siapa yang berperang di bawah bendera yang gelap, bendera yang buta, ini bukan bendera penguasa. Dia membunuh karena asobiah, fanatisme. Dia menyeru kepada fanatisme. Dia berperang karena fanatisme. Maka kalau dia terbunuh, terbunuh seperti terbunuhnya orang-orang jahiliyah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba'. Ini ketentuan yang pertama. Dan perlu dipahami azakumullah anjuran-anjuran dan ajakan-ajakan jihad yang dilakukan oleh pihak Daesh atau oleh pihak ISIS di Indonesia ini itu tidak dibawa bendera penguasa kita. Bahkan penguasa kita dengan tegas melarang pergerakan ISIS, melarang berangkat ke Irak dan Syria maka apa yang mereka serukan itu bukan jihad fi sabilillah tetapi disebut dengan qitalul fitnah. Perang fitnah. Barakallahu Sehingga kalau seandainya dia berangkat dalam keadaan kucing-kucingan dengan pihak penguasa itu sudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maksiat kepada penguasanya. Kalau dia terbunuh nanti kau qatluhu jahiliyah dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah yakni terbunuh di atas dosa besar sebagaimana orang-orang jahiliyah yang dahulu ada awal. Yang kedua Jihad di visabilillah itu harus dengan izin penguasa Itu kalau bukan dengan bendera mereka Juga harus dengan izin kedua orang tua Ya, kecuali kalau jihadnya fardu ain. Ini barakallahu itu disebutkan dalam beberapa riwayat atas salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW mengatakan ya Rasulullah ini uktuti betu fi ghazwati atau fi jaisi kada wa kada. Ya Rasulullah saya sudah tercatat di pasukan ini pasukan ini untuk jihad di zamannya Rasul bersama Rasul lah ya, dan para sahabatnya Kisah pilih wa inni taraktu abawayya yabkiyan tetapi aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis menangisi anaknya yang pergi jihad apa kata Rasul Rasulullah salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya irji ilaihima wa adhik huma kama abkaitahuma pulang pulang kamu ke orang tua kamu bikinlah orang tua kamu tertawa tersenyum sebagaimana tadi kamu bikin mereka berdua menangis suruh pulang tidak boleh jihad disebutkan dalam riwayat yang lain ada seorang laki-laki yang datang pada Rasulullah SAW meminta izin jihad mau ikut rombongan mujahidin zamannya Rasul. Zamannya Rasul Pak amirnya Rasul Wasallam atau para sahabat. Asli syar'i. Asli bisa dirilah Rasul bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua kamu masih hidup? Jawabannya, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Fafihima fajahid." maka pada kedua orang tua kamulah hendak engkau bersungguh-sungguh mengurusnya mereka. Sehingga bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua itu merupakan jihad yang paling afdal. Dari sini azakumullah muncul fatwa ulama, muncul fatwa-fatwa ulama kita al-kibar di zaman sekarang ini. Di antaranya fatwa Syekh Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah masih hidup sekarang ini termasuk ulama besar Saudi Arabia ketika ditanya tentang masalah pergi jihad dengan tanpa izin penguasa dikatakan tidak boleh ditanya lagi tentang masalah pergi jihad dengan tanpa izin kedua orang tua dikatakan tidak boleh Yang namanya jihad harus dengan bendera penguasa, harus dengan izin waliul amr, harus dengan izin kedua orang tua. Barakallahu itu. Bagi barang siapa yang berangkat jihad dengan tanpa ini semuanya maka itu merupakan jihad yang tidak syar'i. Orang yang memiliki pemahaman khawarij, kalaupun dia mati, maka dia bukan orang yang mati syahid. Allahumma <clears throat> apa yang terjadi di zaman sekarang ini seruan-seruan jihad yang disampaikan oleh pihak ISIS atau pihak Daesh sama sekali tidak dengan bendera penguasa tidak diizinkan oleh para pihak penguasa sebagian besar tidak diizinkan oleh orang tuanya Oke mengatakan orang tua saya mengizinkan, saya berangkat satu keluarga, bapak berangkat, saya berangkat, adik berangkat, paman berangkat, misalnya berangkat, semua berangkat, baru itu izin penguasa belum dapat kamu perang dengan bendera siapa dengan bendera penguasa juga bukan maka itu bukan jihad tapi kita fitnah maka belum lagi kamu kaum muslimin rahimakumullah harus adanya kekuatan Allah mengatakan dalam firman-Nya wa'idu lahum mastata'tu min quwwah Persiapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang kafir kekuatan yang kamu mampu. Itu meliputi kekuatan senjata, meliputi kekuatan personel mujahidin, kekuatan logistik, kekuatan medis dan semua perangkat-perangkat perang. Perang juga butuh makan ya, masuk makan pasir. Hmm? Nah, orang perang juga terkadang luka, maka non bisa dibiarkan begitu saja. Itu semuanya kuah. Dan mulai senjata sampai logistik dan medis. Harus punya kekuatan. Belum lagi terkait dengan bab jumlah personel. Dan yang paling penting kaum muslimin rahimakumullah adalah siapa yang diperangi. Jawabannya bukan merangi kaum muslimin, kalau anda memerangi kaum muslimin itu ciri khawarij bagaimana sekarang ini. Yang diperangi itu adalah orang-orang kafir. Tapi kafir yang mana? Perlu dipahami karena azakumullah dalam Islam orang-orang kafir dibagi empat. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi orang kafir yang tinggal satu wilayah, satu negara dengan kaum muslimin. Contoh yang di Indonesia ini. Kafir zimmi. Yang kedua kafir muahad, orang kafir yang punya perjanjian damai dengan negara Islam dan dia tinggal di negaranya masing-masing. Negara Indonesia punya perjanjian damai dengan negara ini, negara itu yang kufar. Perjanjian ini, perjanjian itu damai. Ahad. Atau yang namanya kafir musta'min atau mustakman. Orang kafir yang masuk wilayah kita kaum muslimin dengan visa resmi dan dengan jaminan keamanan penguasa muslim seperti turis-turis mancanegara yang masuk, dubes-dubes mancanegara yang masuk ke kita, yang datang ke wilayah kita karena event-event tertentu, event olahraga, event budaya, event politik dan segala macamnya. Mancanegara masuk dengan visa yang resmi dan dengan jaminan keamanan kaum muslim. Tiga jenis orang kafir ini tidak boleh diganggu selama mereka masih memegang perjanjiannya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh apalagi dibunuh, apalagi diperangi, apalagi dibom. Tidak boleh. Ar Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah." Al kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad pada masa perjanjiannya dikunci pada perjanjiannya maka dia tidak akan mencium bau surga diancam dengan ancaman yang keras tidak akan mencium bau surga itu meliputi kafir muahad yang demi yang boleh diperangi cuma satu yaitu kafir harbi kafir harfi itu orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin dengan terang-terangan, yang menghinakan Allah, menghinakan Rasul, menghinakan Al-Quran, menghina Nabi, menghina sahabat, dan segala macam. Itu kafir harbi. Kalaupun diperangi harus ada perangkat-perangkat tadi dengan bendera penguasa, dengan izin penguasa, izin orang tua, kekuatan ada, dan segala macam sudah terpenuhi baru ada yang namanya jihad. Ini semuanya tidak terpenuhi pada ajakan-ajakan jihad yang dilakukan oleh sekte khawarij bersama sekarang ini yang bernama Daesh atau Daulah Islamiyah atau di Indonesia dengan nama ISIS. Sehingga jangan terpenuhi dan yakinilah itu semua adalah ajakan-ajakan yang menyesatkan. Terus kapan berjihad? Ya sabar. Kalau belum terpenuhi persyaratannya, ya belum ada yang namanya jihad. Prinsipnya Islam fattakullah mastata'tum bertakwalah semampu kalian. La yukallifullahu nasan illa wus'aha. Kalau belum mampu, ya berarti belum diamalkan. Amalkan Islam yang lainnya. Begitu ada waktunya, dan punya kemampuan baru tampil berjihad di sabilillah dengan ketentuan-ketentuan syar'i tadi. Barakallahu fikum. Naam, ala kulli hal azakumullah. Fenomena ISIS dan Daesh di zaman sekarang ini sesungguhnya bukan perkara yang baru, tetapi perkara yang sudah lama berlangsung dikarenakan mereka itu adalah satu pecahan dari pecahan-pecahan seperti Khawarij yang sudah ada di zamannya Rasulullah SAW terus ada sampai sekarang dan terus ada sampai nanti di menjelang, e, menjelang hari kiamat dengan nama yang berbeda dengan pelaku yang berbeda tapi pemahamannya rata-rata sama bahkan mungkin lebih parah dari sebelum-sebelumnya sampai nanti Dajjal akan keluar di tengah-tengah mereka mereka sebagai pasukan Dajjal mereka sebagai para pembela-pembela Dajjal Allahul Musta'an kemudian yang Ikhwanatina Wazakumullah sekali lagi munculnya sekte Daesh atau ISIS dengan gerakan yang ekstrim yang radikal tadi sangat mencoreng ke Islam. Kulasanya mereka itu hanya dua keadaan. Ini dari pengamatan para ulama kita dua keadaan. Bisa jadi mereka itu memang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Jangan sampai melupakan makar-makar makar-makar orang kafir. Ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan riba kepada wahai Nabi. Orang Yahudi atau Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka. Akan, akan terus membuat makan. Bisa jadi kelompok-kelompok sesat yang ada itu memang buatannya orang-orang kufar untuk menjatuhkan Islam, menghancurkan Islam dari dalam itu dinyatakan oleh sejumlah masyaih kita. Di antaranya yang saya dengar langsung Syekh Abu Syekh Abdurrahman bin Muhyiddin Habibullah dengan tegas mengatakan Daesh asasahal Yahud gerakan Daesh atau ISIS itu dibuat oleh orang-orang Yahudi pencetusnya orang-orang Yahudi. Dari beberapa literatur yang sempat kita baca yang sampai kepada kita itu juga pengakuan dari kalangan orang-orang Barat sendiri yang menyatakan bahwasanya Daesh atau ISIS atau Daulah Islamiyah itu memang dibuat oleh orang-orang kafir, dibuat oleh intelijen-intelijen Amerika, Inggris dan Yahudi Israel. Tidak menghilangkan. Dikarenakan musuh-musuh agama barakallahu hukum akan mengerahkan segala cara untuk menghancurkan Islam. Langsung nggak bisa menggunakan tangan-tangan kaum muslimin sendiri. Barakallahu hukum. Itu pula yang ditegaskan panjang lebar oleh Syekh Rabi bin Hadi dalam kitab beliau al zariah Dijelaskan itu mereka semuanya dibekingi oleh musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud dan Nasara. Siapa yang membiayai mereka? Dari mana mereka punya senjata yang sedemikian hebatnya? Laras pendek, laras panjang, senjata ringan, senjata berat, rudal, mortir, tank. Dari mana? tiba juga muncul dengan besar, dengan mudahnya. Dari mana? Kalau seandainya mereka adalah musuh-musuhnya orang kafir akan dibantai dari awal sama mereka. Ini keadaan yang pertama. Asyir Saleh Suhaimi Habibullah, dalam darisnya beliau ketika membahas juga masalah ini menyatakan bahwasanya yang terjadi di sana itu konspirasi antara Yahudi, Syiar Rafidah dan Khawarij. Tujuannya untuk membantai kaum muslimin dan membantai ahlu di wajah jamaah. Bukan dari saya kan ya. Asal dan seperti ulama yang lain juga mengatakan demikian. Ini keadaan yang pertama dan bukan perkara yang mustahil. Atau keadaan yang kedua memang itu adalah ulahnya mereka sendiri dan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk semakin menghancurkan Islam dari dalam. Jadi bukan buat orang kafir. Mereka sendiri punya pergerakan demikian dikarenakan menguntungkan kaum kufar dikipasi. Bahkan besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar, besar sudah mereka tinggal ini di diberi Allahu musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Itu pun juga disebutkan oleh sebagian masyayikh namun para ulama una terkait dengan ini semuanya. Allahu musta'an. Ala kulli hal intinya waspadai gerakan-gerakan yang bertentangan dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul, dan bimbingan para sahabat. Prinsip kita sangat jelas kembali kepada Al-Quran, kembali pada hadisnya Rasul alaihi salatu wasallam dan jangan lupa memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama kita yang terkemuka, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lain-lainnya barakallahu dan harus diyakinkan dengan seyakin-yakinnya kepada masyarakat kaum muslimin Islam itu agama yang indah Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam mengecam tindakan-tindakan kekerasan yang tidak tambah hak. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Adapun penanganan terkait dengan gerakan ini semua tentu dikembalikan kepada pihak penguasa dan pihak-pihak yang terkait supaya masalahnya cepat selesai dan tidak menjadi keributan di arus bawah di tingkat masyarakat bawah. Penguasa yang tidak dan Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa penguasa kita negara Republik Indonesia telah melakukan tindakan yang cukup cepat dan cukup tepat mereka langsung bergerak cepat untuk mengatasi munculnya pergerakan ISIS di Indonesia ini dan menyatakan SK pelarangan ISIS di Indonesia ini dan siap untuk menangkap dan mencekal siapa saja yang ada aroma ISIS padanya. Barakallahu fiikum itu merupakan taufik dari Allah untuk penguasa kita mudah-mudahan mereka semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan tindakan yang lebih baik daripada itu di kemudian hari Wallahu ta'ala alam bisawab <clears throat> Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk sahabat Rasul? Ini ada bapak, ada anak ada Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay bin Salul ada sahabiyun jalil anaknya sahabat Rasul yang sangat mulia ada bapak juga namanya Abdullah Abdullah bin Ubay bin Salul ini bukan sahabat dia adalah tokoh munafikin di zamannya Rasul alaihissalam munafik bukan sahabat sahabat bukan munafik barakallahu fikum jadi <clears throat> dipahami salah ya sehingga tidak semua yang ada di zamannya Rasul dikatakan sahabat di sana ada orang kafir, al-Yahud, al-Nasara, musyrikin, ada munafikin. Ini semuanya bukan sahabat Rasul. Dan yang berikutnya ada mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sungguh sebuah penyimpangan yang sangat besar ketika ada yang menyatakan di tengah-tengah sahabat ada munafikin. Dalam artian sahabat di munafik itu merupakan celaan dan tikaman berat kepada para sahabat. Itu merupakan ciri-cirinya orang-orang Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Intabihu hadza. <clears throat> Wallahu ta'ala min bisawab. tahu? Hmm, kok sudah pada ngantuk semua tuh? Yo, <clears throat> apa hukum perkataan sebagai ikhwan yang bercanda dengan mengatakan ISIS istri salihah idaman suami atau ISIS ikatan suami istri satu? Wah, jangan begitu. Anu, pergerakan apa pergerakannya menyimpang kalau dibikin plaster yang seperti itu. Allah Nah ya. Tolong sebutkan tokoh-tokoh ISIS di Indonesia ini. Sama dengan pergerakan yang ada. Yang jelas-jelas disebutkan yang disebutkan di media-media massa dan itu perkara yang dibenarkan yang membaiat Daesh atau yang membaik daulah Islamiyah dengan pimpinan sekarang Abu Bakar Baghdadi yang membaiatnya di Indonesia ini adalah Abu Bakar Ba'asyur resmi membaiat ISIS membaiat Abu Bakar Baghdadi dilakukan di lapas Nusa Kambangan fotonya tersebar saya lihat sendiri terkait dengan baiatnya Abu Bakar Ba'asyur dan beberapa orang yang bersama dia terhadap uh, Abu Bakar Baghdadi Nah, antum sudah tahu kalau sudah nama orang ini sudah link-linknya kelihatan. Agar ya Pak? Hmm. Itu pula di antara uh, di antara sebab para pelajikum, para penguasa kita dengan mudah untuk uh, membuat lingkaran orang-orang yang masuk dalam gerakan ISIS tadi. Para pelajikum. <clears throat> Wallahu ta'ala alam bisawab. Sempat ditangkap sebagian mereka kemarin ditangkap ialah Ustadz Afif Masya Allah Hmm? Ada sedikit intermezzo ya Pak Sebagian saat kita uh, yang guyon bercanda ngirim wajah Ustadz Afif ditangkap. ini mencemarkan nama baik ini. Eh? saya yang tangkap ini. Disebutkan apa namanya uh, referensinya. Ini sokol, ini anak buka cepet, Ternyata dari detikcom yang menjelaskan bahwasanya Ustadz Afif Abdul Majid ketua harian JET yang ditangkap. Oh, nggak ada keterusannya. Ya awalnya Ustadz Afif, dikiranya saya lah. Allah mustahil. Dan terjadi itu sebagai ikhwah, telepon saya. Ketika kemarin mas saya di Jogja itu, telepon sama saya. Telepon sama saya. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Antum di mana Ustaz? Di Jogja. Di zaman Di di seorang pula. Orang sama lagi di orang itu. Atau lagi di mana? Kenapa ya, lagi santai. Alhamdulillah. Kenapa? Katanya itu ditangkap. Tangkap sama siapa? Nah itu. Tangkap sama pihak polisi. Bukan, itu bukan asal kinasi dalmi. Itu Atif Bukti Majid. Tokoh hari yang jat para pelaku. <coughs> eh, repot dulu. Soalnya kalau kalau kebelasan ya kan ya. Hmm. Allah Subhanahu Masya Allah. Bagaimana cara kita berbaikat kepada presiden? Padahal kita tidak bisa ketemu dengan presiden. Tolong dijelaskan Ustaz. Baik. Terkait dengan masalah bayat kalau fikum terangkan dari prinsip Islam muslimin, prinsip yang diajarkan oleh para ulama una, bayat itu hanya diberikan kepada satu orang, penguasa tertinggi dalam Islam. Kalau kalau semua kaum muslimin di semua negara semua dunia ini memiliki satu penguasa tunggal al-imamatul Kubro maka hanya dia dibayat Kondisi kaum muslimin sekarang yang terbagi dengan negaranya masing-masing, maka yang dibaiat adalah kepala tertinggi negaranya masing-masing. Itu dengan kesepakatan para ulama. para Barakallah itu. Sehingga yang untuk di Indonesia Raya ini yang dibaiat adalah presidennya. Kalau dulu kita membaiat SP Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka sekarang kita membaiat siapa ya? Siapa yang terjadi ya Pak? Belum sudah? Katanya sudah. Hah? Loh, tapi kan resmi situ. kok belum resmi. Ya, berarti masih SBY kalau gitu ya. Ya sudah. Siapa yang pakai bilang Pura-pura bodoh atau bodoh beneran Eh? Yang menang di Pak Jokowi. Yang pakai untuk dilantik siapa? Oh gitu masih panjang ya sudah. Alhamdulillah SD dulu pokoknya ya. Yang sekarang yang kita adalah Bapak SBY. Barakallah itu. Tapi terkait dengan keifiyah bayatnya itu macam-macam dalam Islam. Tapi bayat itu pada hukum asalnya ialah yat biyad. Tangan pegang tangan. Datang langsung kepada penguasa, pegang tangannya sebagaimana yang dibutuhkan Rasul dengan para sahabatnya, yat biyad langsung menyatakan bayatnya. Bayat untuk apa? Bisa penguasa yang melafalkan, bisa rakyat yang yang melafalkan. Kalau rakyat mengatakan ngomong pada pihak penguasa, ubayyuka ala kada wa kada. Aku bayat kamu atas ini ini. Atau penguasa mengatakan ubayyuka ala kada wa kada. Dengan lihat dan omongan. Atau cara yang kedua dengan ucapan saja ini digunakan untuk membayat para muslimah dikumpulkan jadi satu semuanya dibayat tersebut ubayyukunna ala kada wa kada wa kada wa kada aku bayat kalian atas perkara ini ini dan ini seperti yang dilakukan Rasul yaitu kepada para sahabiat disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah atau bisa dalam bentuk pula barakallahu surat mukatabah resmi ditujukan kepada penguasa yang sah menjelaskan bahwasanya saya Fulan bin Fulan menyatakan dan mengikrarkan Anda sebagai seorang penguasa yang sah. Demikian demikian. Mengakui sebagai penguasa yang ada. Itu dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau membaiat Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang menjadi penguasa yang sah ketika itu. Atau kalau ini tidak bisa, ini nggak bisa, ini nggak mungkin, maka yang paling penting adalah antum mengikrarkan dan meyakini penguasa yang ada adalah penguasa yang sah. Kita mendengar dan mentaati penguasa tersebut dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah. Yakini itu sebagai penguasa kamu. Sekarang ini ada harus yakin dan mengikrarkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia Raya, Presiden kita semua kaum muslimin, kita dengarkan, kita taati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza Konsekuensinya tidak boleh memberontak, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyebabkan keaiban-keaiban dari depan halayak ramai. Ketika beliau ada perkara-perkara yang mungkar, dinasihati, ditegur, mari taati, sabar dan segala macamnya sebagaimana prinsip-prinsip Rasulullah terkait dengan penguasa mereka barakallahu Nah, yakin tak Pak SB penguasa kalian? Tuh, oh, diem. Wah, jangan-jangan. Eh? Yakin, jangan siapin yakin. Nah, ya Itu upaya PR kita kepada para penguasa. <clears throat> Masya Allah, Barakallah. Jamnya nggak gerak-gerak. Mm-hmm. Mm-mm-mm. Kalau mencela pemimpin atau presiden sudah pasti tidak boleh. Bagaimana hukumnya dengan mencela calon presiden? Si, si, si. Untuk apa untuk mencela orang lain? Tujuannya apa untuk mencela orang lain? Eh? Dalam kampanye yang ini antum celah nggak dicoblos, yang itu antum puji dicoblos. Itu permainan dan gaya-gayanya ikhwanul muslimin. Gaya-gaya sururian yang moderat barakallahu fikum. Hmm? Mengkampanyekan itu semuanya. dengan gaya-gaya yang nggak terang-terangan yang si malu-malu lah. Bahasanya bukan bahasa-bahasa yang terang-terangan. Nah, so, kayak berdrama, ceramah nah, dengan orang-orang yang di ojek dan segala macamnya Nah, memilih pemimpin itu harus yang amanah, bukan yang ingkar janji. Tidak hmm, maunya kan? Harus memilih pemilih yang kuat, yang berbadan besar, sehat, jangan yang kerempeng. Nah, tidak maunya kan? Muslim itu ya harus mencoblos, mencopot yang KW satu, jangan KW dua. Ada maunya kan? Eh, ya itu gaya-gaya mereka, gaya-gaya Ikhwanul Muslimin atau gaya-gaya Sururiyin yang um, memuji kesana yang masih malu-malu atau orang-orang yang mengaku salafiyin tapi sudah kecium bau dan aroma sururinya. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Tolong jelaskan ciri-ciri kelompok hizbi. Kalimat yang wadihah disebutkan oleh Syekh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasailu Fatawa Syahraduddin Hadi ketika ditanya tentang masalah hizbiyah. Ma nah, makna hizbiyah wa ma hizbiyun? jawabnya beliau ialah kullu man khalafa manhajar Rasul alaihi salatu wassalam wa sunnatahu huwa man ahzab balad. Siapa saja yang menyelisihi dan bertentangan dengan manhaj Rasul dan sunnah Rasul, maka dia termasuk hizbi yang sesat termasuk hizib yang sesat. Dan bukan termasuk persyaratan sebagai hizbi atau hizbiyah harus memiliki sebuah gerakan yang terorganisir. Tidak ada enggak apa bukan persyaratan hizbiyah harus memiliki tauhid. Tidak harus. Siapa saja, apa saja yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah maka dia sebagai seorang hizbi dan punya pemahaman hizbi. Maka semua sekte-sekte sesat tadi hizbiyah. Orangnya dikatakan hizbi hizbiyin. Entah itu sebuah sekte yang memiliki sebuah struktur organisasi atau tidak. Walaupun dia seorang per perorangan memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat menyimpang, maka dikatakan sebagai hizbi. Dan punya pemahaman hizbiyah barakallahu. Ingat pertentangan dalam perkara prinsip. Dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip mendasar Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hada wadih. Melihat di juz yang ke-14 ya ikhwan. Dan di bagian kihrisnya terkait dengan at-tahazzuq siasa. Lihat langsung ada pertanyaan ma makna hizbiyah, wa mal hizbiyun, wa ma da'watuhu manhajuhum ila akhir Itu dibahas panjang oleh beliau. Hafizahullah taala wa ra'a Nih. Terus. Semuanya. Jangan. Ya, ya. Bagaimana mensikapi ustadz yang mengatakan bahwa pembahasan masalah Ihya tidak ada salahnya Pembahasan masalah ISIS juga tidak ada salafnya. Yang kita pembahasan masalah Khawarij. Tidak gitu. ada kata-kata da'is, ISIS di kalangan salah Terus tidak boleh membahas masalah ISIS. Hah? kok saja. Hah? saya sih. Sekarang salah dulu para fikum dah ada parpol. Apa ada parpol? Tidak ada. Itu nggak boleh membahas tentang keburukan-keburukan parpol. Salah. sih. Ada kalam tarikh. Eh, Ihya al-turaf al-kuwaitiyah barakallahu fikum jum'iyah hizbiyah. Itu satu bentuk kemungkaran dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Satu bentuk hizbiyah dari hizbiyah-hizbiyah yang ada. Namanya saja dikasih nama Ihya Aturoh. Intinya apa? Perkara mungkar, perkara yang hizbiyah, perkara yang menyimpang. Ya ada salafnya, ada ayatnya, ada hadisnya yang menjelaskan dan mewajibkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana ini? Itu hanya orang-orang yang turasi yang mengatakan demikian. Ciri-ciri seseorang yang e, punya pemahaman aneh begitu ya. Ketika Anda membicarakan sebuah pemahaman yang menyimpang, gelisah dia. Seneng dia. oh. nah, dia membahas masalah itu, masalah yang lainnya lagi. Enggak apa ditanyakan dalam kuburan bahas masalah kayak gitu itu. Anda harus tahu orang yang semacam ini turafi sama dengan mereka minhum atau lagi membahas masalah khawarij, membahas seku yang dulu sekarang, atau membahas masalah Daesh, ISIS, atau yang gelisah rasa. Akhi, jangan membahas masalah itu. Musuh-musuh Islam itu jelas Yahudi dan Nasara. Antum jangan membahas kaum muslimin. Jangan maksudnya. Ah, tahu. Jangan-jangan ini termasuk dari mereka ini. Minhum. Allah. Jadi kami kan ya? Antum jangan mau dibodohi. Al-Quran Sunnah itu membuat sebuah apa menerangkan sebuah kaidah umum berlaku semua yang mirip sampai yang kiamah kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar semua perkara yang ma'ruf sampai yang kiamah nanti diperintahkan ma'ruf secara syar'i dan secara adat yang tidak melanggar syariat yang namanya mungkar tinggali apapun bentuk kemungkarannya apapun namanya siapapun pelakunya dari mana pun asalnya, mukar-mukar sampai yang mana nanti. Dulu dikasih nama khawarid sekarang dikasih nama Jabat, Jabatun Nusrah, dikasih nama Jamaah Jihad, Jamaah Takdir, dikasih nama Daulah Islamiyah, dikasih nama Oh dua, nama itu intinya sama-sama khawarid intinya sama-sama mungkar. Hizbiyah macam-macam. Ada dikasih nama Ihya utrah kalau Kuwaitiyah, al Hizbiyah. Namanya tok, intinya sama. Kita melihat ada para kuat untuk kaidah muhimmah, kami tidak bisa. Paham tak? Allah Ta'ala Alam bisawab Yakin? Hmm? Cukup? Cukup Ya, ya ini eh, agak panas kalau dibahas. <clears throat> hmm? Hmm, ini menanyakan buku-buku saya dia. Ustaz kok memakai kitab Tahlil Basya min Usul Syar menggunakan kitab Tamamul Minnah fi Fiqh Kitabul Fitnah memiliki apa penulisnya sama ditulis oleh Syekh Abu Nasr Muhammad Ibnu Abdillah Imam Habibullah taala wa ra'ah wafaqahu ila kulli khair barakallahu fikum ya kita rujuk dikatakan pembahasannya pas Para Barakallahu Dan beliau termasuk masyarakat beliau ada sedikit masalah terkait dengan beliau yang masih dibahas dikutuk oleh para ulama una ada yang sudah memberikan statement ada yang memberikan hukum ada yang membela dan segala macamnya itu semua masih dalam penggodokan para para nah, Barakallahu fikum belum finish saya pribadi masih terus mengamati, masih terus e, menampung berita-berita dan segala macamnya sampai nanti ada sebuah keputusan final baru nanti akan ada sikap yang final juga. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam Sehingga sampai sekarang saya pribadi masih menukil buku-bukunya beliau dikarenakan pas. Tamamul minna fi fikital fitnah gambarnya bom kayak yang dibakar sama Daesh. Ini pembahasan ini pembahasan panjang terkait dengan peperangan-peperangan yang dasar ini Namanya kita fitnah. Karangan karena ini, ini, ini, ini. Panjang. Disebutkan juga di sini berbagai macam kelompok-kelompok tadi itu. Jabatun Nusra ini panjang. Di sini. Sehingga ya saya jadikan sebagai rujukan. Juga terkait dengan tahlil basmi nusul syar. Juga karya beliau ini menyebutkan 80 poin tentang pokok-pokok kejahatan yang disampaikan sama beliau ayat wa, dan yang saya nukil adalah yang insya Allah tidak ada penyimpangan di dalamnya. Barakallahu fikum. Dan kita mendoakan kepada semua pihak masyaikhuna wa ulama'una untuk senantiasa diberi taufik wal hidayah oleh Allah Azza wa Jal yang salah dari mereka bisa rujuk kembali pada al-haq barakallahu fikum wallahu taala alam bisalam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan kurangnya saya mohon maaf. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu habibakumullah.